أرحب بإخواني في البلاد الإندونيسية Maka kami mengucapkan selamat datang menyambut saudara-saudaraku di negeri Indonesia ini. Wa nahmadullah azza wa jalla an jama'ana bikum. Dan kami memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di sini. Wa nas'alullah azza wa jalla an yaj'ala لمن تكبد عناء السفر بكل خطوة خطاها أن يرفعهم الله درجة في الجنة وأن يحط, وأن يحط عنهم ذنوبهم Dan kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa kepadanya agar memberikan balasan kebaikan bagi siapa yang telah memberikan bantuan kami kepada kami berupa surga dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. فما أخرجكم إلا هذا العلم هذا العلم الشرعي لتلقي العلم الشرعي علم الكتاب والسنة Dan tidaklah ada yang menjadikan kalian keluar ataupun berangkat melainkan karena ilmu syar'i ini yaitu untuk mengambil dan belajar dari ilmu syar'i tersebut. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في ذلك Maka kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan rizki kepada kita semuanya keikhlasan dalam hal ini. فإن أجر عملكم هذا هو الجنة Karena sesungguhnya balasan dari apa yang kalian lakukan ini adalah surga. فقد كان أبو الدرداء رضي الله عنه جالسا في المسجد في دمشق فجاءه رجل من المدينة النبوية يسأله عن حديث فوجده جالسا في المسجد وقال له أتيتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك عن حديث بلغني أنك تحدث به فقال له ما جئت لتجارة قال لا قال ما جئت إلا لهذا الحديث قال نعم فقال مبشرا له فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة Maka di sana ada sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau dalam keadaan duduk menceritakan pernah beliau bepergian ke kota Dimash atau Damaskus dalam keadaan beliau datang dari kota Madinah maka beliau mendapati salah seorang yang duduk seorang sahabat yang duduk dan bertanya kepadanya tentang sebuah hadis dan mengatakan kepadanya sesungguhnya aku mendatangimu dari kota Madinah untuk bertanya kepadamu tentang sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwasanya engkau telah meriwayatkan hadis tersebut maka orang tersebut mengatakan majitu kali tijarah apakah engkau datang untuk berdagang? Maka dijawab, tidak. Apakah engkau datang hanya untuk mendengarkan hadis tersebut? Maka beliau menjawab, iya. Maka akhirnya beliau mengatakan dalam keadaan memberikan kabar gembira kepadanya. Sungguh aku mendengar, maka bergembiralah engkau karena sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mempelajari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. فاستحضار العبد للنية يعظم فيه الأجر فكما فكلما كانت النية أكبر كان الأجر أعظم فأنتم خرجتم من بيوتكم من أجل طريق ومن أجل طلب العلم وخرجتم لتلتقوا بإخوتكم من أهل السنة وتزوروهم وخرجتم لتجتمعوا في بيت من بيوت الله وكل ذلك قد أعد الله له أجرا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حقت محبتي كما يرويه عن ربه قال الله عز وجل حقت محبتي للمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتحابين فيا أي وجبت المحبة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نادى منادي أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة مقعدا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فضائل عظيمة معشر الأحبة جزاء الجنة والجزاء محبة الله فنسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم هذه الفضائل وأن يصحح النوايا ويرزقنا الإخلاص في ذلك Maka ketika seorang hamba dia menghadirkan niatan yang baik ini akan menjadikan semakin besar pahala yang akan dia raih sehingga semakin niatnya itu semakin besar semakin lurus karena Allah maka akan semakin besar pula pahala yang akan dia peroleh maka antum semuanya keluar dari rumah-rumah karena menginginkan ilmu yang mulia ini antum keluar dari rumah karena menginginkan untuk bisa berkumpul dan bertemu dengan saudara-saudara kalian dari kalangan ahlu sunnah dan agar kalian bisa bertemu ataupun berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala maka ini semuanya pada masing-masingnya ada keutamaan tersendiri di antaranya apa yang disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya sungguh telah wajib untuk mendapatkan mahabbah dariku, kecintaan dariku bagi mereka orang-orang yang saling duduk, saling menziarahi, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjenguk seorang yang sakit, atau mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala maka di sana akan ada seorang penyeru yang akan menyeru sungguh telah bagus apa yang engkau lakukan sungguh alakah bagusnya jiwamu dan engkau persiapkan adanya tempat untukmu di surga nanti demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda yang maknanya tidaklah ada suatu kaum yang mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka saling mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melainkan akan turun kepada mereka rasa ketenangan mereka akan diliputi oleh rahmat dengan rahmat Allah dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya maka ini semuanya adalah keutamaan-keutamaan yang sangat agung wahai saudara-saudaraku yang kami cintai. Sehingga balasan yang mulia ini yaitu balasan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Balasan dengan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan bagi diri-diri kita dan antum semuanya dari untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan ini dan kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik dan petunjuknya agar kita bisa mensahihkan dan meluruskan niat-niat kita dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita berupa keikhlasan. الحمد لله على هذا الجمع وهذه الألفة وهذه المحبة فهي من شعار أهل السنة والجماعة فهم أهل سنة وجماعة اجتمعوا على السنة والجماعة رحمة أيها الأحبة والفرقة عذاب وجمعكم هذا الله الذي سخره وتاليف بين قلوبكم الله الذي ألفه ليس بحول ولا قوة من أحد فقد قال عز من قائل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وسأشرح معكم على عجالة ذاكرا أهم النقاط لرسالة عظيمة في أمر عظيم وهي رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas adanya pertemuan dan perkumpulan ini. Atas adanya rasa persatuan, rasa saling mencintai. Maka ini semuanya adalah syiar dari syiar ahlu sunnah wal jamaah. Bahwasanya mereka ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang berkumpul dan bersatu di atas sunnah. Sehingga al jamaah persatuan itu adalah rahmat wahai saudara-saudaraku yang mulia dan bahwasanya perpecahan itu adalah adab. Sehingga berkumpulnya kalian di sini, pertemuan kalian di sini, maka Allah lah dialah yang men, dialah yang menundukkannya, dialah yang mentakdirkannya dan bersatunya hati-hati kalian, maka Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati kalian. Bukan karena daya dan upaya dari seorang pun, namun itu semua datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Andaikan engkau menginfakkan apa yang ada di bumi ini seluruhnya dalam rangka dengan tujuan untuk menyatukan hati-hati mereka, maka sungguh engkau tidak akan mampu, akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka." Dan di dalam kesempatan ini, aku akan menjelaskan kepada kalian secara ringkas dan menyebutkan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan sebuah risalah yang agung yaitu risalah Nawaqidul Islam yang ditulis oleh seorang ulama yang besar yaitu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. هذه الرسالة من الأهمية بمكان ونواقض الإسلام النقض هو ضد الإبرام والإحكام وهو فساد الشيء بعد إحكامه والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله وتعليم نواقض الإسلام من الأهمية بمكان من أجل أمور كثيرة أولا حفاظ العبد على توحيده وإسلامه ومعرفة ما يخدش هذا الإسلام وما ينقصه وما يذهبه بالكلية تحذير الناس مما ينقض هذا الدين فقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كانوا يسألون أي الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فمعرفة نواقض الإسلام مهم جدا ضد الإبرام لغة هذا ثم ضد ضد الإحكام أيوه ضد الإحكام نعم وشرعا هو الانتقال من الإسلام إلى دائرة الكفر <clears throat> Dan risalah ini memiliki urgensi dan sesuatu hal yang sangat penting. Dan nawakidul Islam nawakid adalah lawan dari al-ihkam atau al-ibram yaitu sesuatu yang telah baik kemudian menjadi rusak. Sehingga maknanya adalah rusaknya sesuatu setelah sebelumnya sesuatu itu menjadi bagus. Adapun Islam maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Sehingga pengajaran tentang nawakidul Islam, hal-hal yang membatalkan keislaman, ini memiliki urgensi yang sangat, yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan beberapa perkara. Yang pertama, untuk menjaga hamba dari untuk menjaga hamba akan perkara ketauhidannya agar tidak menget, yang dengannya Seorang akan mengetahui apa yang menghilangkan, apa yang mengurangi dan apa yang akan membatalkan ketauhidan dan keislamannya tersebut baik sebagian ataukah secara menyeluruh. Demikian pula yang menunjukkan pentingnya dari pelajaran ini yaitu untuk membersihkan atau memurnikan manusia dari hal-hal yang bisa membatalkan agama mereka sebagaimana disebutkan dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan yang maknanya dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang kebaikan maka aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena aku khawatir akan terjatuh kepadanya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwasanya pengetahuan seseorang tentang pembatal-pembatal keislaman ini merupakan perkara yang sangat penting. فهم الناس لهذه النواقض على ثلاثة أصناف صنفان قد حادا عن الطريق وصنف وسط الصنف الأول هم الخوارج والذين نسبوا للشيخ محمد عبد الوهاب ما لم يعتقده ولم وما لم يقله وليس اللوم في هذه النواقض لشيخ الإسلام وإنما في, في أفهامهم ونواياهم وعقيدتهم الفاسدة فكفروا بلا شروط وبلا قيود وأهل البدع قد استدلوا بالقرآن والسنة ولكنهم استدلوا بها على غير مراد الله ورسوله فمن باب أولى أن يفهموا نصوص العلماء على غير مرادهم وإنما يؤولونها على أهوائهم ومشاربهم وطرف آخر مهما بلغ الإنسان وارتكب من النواقض وتوفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع أو اتخذ دينا غير دين الإسلام يصفه بأنه مسلم ووفق الله أهل السنة والجماعة في الاعتدال بذلك لأنهم يرون يرون هذه النواقض بنور فهم السلف وفرقوا بين فعل الكفر بين الوصف والقول بأن هذا الفعل كفرا وبين الفاعل Dan pemahaman manusia terhadap pembatal-pembatal keislaman ini terbagi menjadi tiga kelompok atau tiga jenis. Dua jenis dari kalangan manusia atau dua kelompok mereka melampaui batas sehingga mereka keluar dari jalan yang benar dan satu kelompok yang mereka bersikap pertengahan. Maka kelompok yang pertama adalah Al-Khawarij. Yang mana Al-Khawarij ini mereka menisbahkan pemahaman mereka kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dalam keadaan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab tidak meyakini dan tidak memahami seperti apa yang mereka pahami yaitu orang-orang Khawarij. Sehingga celaan itu ada sehingga celaan itu bukanlah pada Syekhul Islam rahimahullahu taala dan tidak pula pada kitabnya. Namun celaan itu hendaknya diarahkan kepada pemahaman mereka para khawarij, akidah dan pemikiran mereka. Sehingga mereka akhirnya mengkafirkan kaum muslimin tanpa memperhatikan syarat-syarat dan tanpa memperhatikan dari uh, kuyut yaitu hal-hal yang mengikatnya dan mereka ahlul bid'ah di antara jalan ataupun tariqah mereka mereka berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah namun ketika mereka berdalil mereka tidak memahaminya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya maka demikian pula mereka memahami ucapan-ucapan para ulama' sesuai dengan keinginan-keinginan mereka sehingga mereka mentakwilkan ucapan para ulama kitab-kitab para ulama sesuai dengan apa yang menjadi hawa nafsu dan keinginan mereka kelompok yang kedua yaitu kelompok yang meyakini bahwasanya bagaimanapun seorang insan dia mencapai dalam tingkatan pembatal keislaman tersebut melakukan dari pembatal-pembatal keislaman tersebut dalam keadaan telah terpenuhi syarat-syaratnya, tidak ada mawani ataupun pencegah-pencegahnya dan mereka melakukan hal-hal yang mengeluarkan mereka dari Islam, namun kelompok ini tetap mensifatinya bahwasanya mereka adalah seorang muslim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan tauhid kepada ahlu sunnah wal jamaah sehingga mereka bisa bersikap pertengahan dalam hal ini. Karena ahlu sunnah wal jamaah mereka meyakini adanya pembatal-pembatal keislaman tersebut dan memahaminya dengan pemahaman para salafun salih Sehingga mereka membedakan antara perbuatan atau sifat kekufuran tersebut. Seorang yang melakukan sebuah e, perbuatan kekafiran atau padanya ada e, sifat-sifat dari kekafiran maka ahlu sunnah membedakan antara perbuatan dan pelakunya وسأذكر لكم قواعد مهمة يجب على كل مسلم أن يتعلمها أولا أهل السنة والجماعة يفرقون بين الفعل والفاعل ففرق بين أن أقول من فعل كذا من فعل الفعل عفوا فرق بين أن أقول هذا الفعل كفر وبين أن أقول فلان كافر فرق بين أن أقول الطواف بالقبور شرك بالله مخرج من الملة وفرق بين أن أقول فلان الذي طاف هو كافر بالله فلذلك شروط كثيرة فلا ينتقل الوصف من الفعل إلى الفاعل إلا بشروط أولا ثبوت أن هذا الفعل من الكتاب والسنة أنه كفرا وثبوت قيامه بالمكلف العاقل البالغ وثبوت قيام الحجة عليه وانتفاء مانع التكفير فقد يكون عنده شبهة أو يكون مكرها وإقامة الحجة المعنى فهم الحجة dan saya akan menyebutkan kepada kalian kaidah-kaidah yang sangat penting yang wajib atas setiap muslim untuk memahaminya dan mempelajarinya. Yang pertama, ahlu sunnah wal jamaah membedakan antara fi'il dan fa'il, antara perbuatan dan pelakunya. Sebagai contoh misalnya, maka di sana berbeda. Ketika saya mengatakan perbuatan ini kufur. Dengan ucapan saya fulan kafir. Contoh yang lain. Misalnya saya mengatakan perbuatan tawaf mengelilingi kuburan adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah dan mengeluarkan seseorang dari Islam. Perbuatan tawaf mengelilingi kuburan merupakan kesyirikan kepada Allah dan mengeluarkan dari Islam. Berbeda dengan ucapanku ketika aku mengucapkan fulan yang dia ber, eh, yang dia melakukan tawaf kepada kuburan maka dia kafir kepada Allah. Maka hendaknya dibedakan antara perhukum hukum terhadap perbuatan dengan hukum terhadap pelakunya. Oleh karena itu di sana ada syarat-syarat yang banyak di dalam menghukumi terhadap pelaku tersebut bahwasanya dia kafir sehingga tidak boleh berpindah pensifatan tersebut bahwasanya perbuatan itu kafir kemudian dikatakan pelakunya kafir maka ini tidak boleh kecuali setelah terpenuhi syarat-syaratnya yang pertama telah tetapnya bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan kekufuran berdasarkan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah demikian pula telah tetapnya bahwasanya orang yang melakukan perbuatan itu dia adalah seorang yang mukallaf yaitu dia seorang yang berakal dan dia adalah seorang yang telah balik demikian pula syaratnya telah tetap bahwasanya telah ditegakkan hujah atas orang yang melakukan tersebut demikian pula telah terhilangkan darinya ataupun tidak ada pada diri orang tersebut hal-hal yang menghalangi dari kekufuran sehingga terkadang seorang melakukan perbuatan kekufuran terjatuh dalam perbuatan kekufuran dalam keadaan pada dirinya ada syubhat atau terkadang seorang melakukannya dalam keadaan terpaksa sehingga di sini perlu untuk ditegakkan hujah padanya agar hujjah tersebut dia benar-benar memahaminya. الآن أنا أسأل سؤال لو تكلمت الآن بالعربية أنا عن أمر مهم ومنكم من لا يعرف العربية ولم يترجم الأستاذ أبو نبيل هل أقيمت عليكم الحجة بذلك وأنا أسرد لكم أدلة القرآن والسنة Nah. Jadi di sini beliau bertanya. Sekarang saya bertanya kepada antum. Andaikan saya berbicara dengan bahasa Arab tentang perkara yang penting. dalam keadaan di antara antum ada yang tidak mengetahui bahasa Arab. Demikian pula tidak ada penerjemah. Maka apakah ketika saya menjelaskan dalil-dalilnya kepada antum tentang sebuah perbuatan itu kekufuran misalnya dengan bahasa Arab dalam keadaan antum tidak mengetahui bahasa Arab, apakah ini bisa dikatakan telah tegak hujah atas antum? Jadi beliau bertanya menginginkan jawaban dari antum. ها من يجيب الذي يقول قيمة الحجة يرفع يده yang mengatakan oh ini sudah tegak hujah kan disebutkan dalil-dalil ayat-ayat tanpa apa terjemah oh ini sudah ditegakkan hujah siapa yang mengatakan ini berarti telah ditegakkan hujah siapa kira-kira الذي يقول لم تقام yang memahami hujah belum ditegakkan kalau keadaannya seperti muhim, ini ya angkat Allah, tangannya muhim. wal baqiyya manzala baina al manzalatain jadi beliau ingin istilahnya menjelaskan tentang eh, permasalahan telah ditegakkan hujah atau belum jadi misalkan ada seorang yang melakukan perbuatan kesyirikan Kemudian ada seorang dari kalangan Arab. Dia mengatakan kepadanya, misalnya kan orang Indonesia dia melakukan perbuatan syirik, perbuatan kufur. Ada orang Arab yang dia mengatakan kepadanya ini nggak boleh, dalilnya ini ini ini ini ini, dengan bahasa Arab. Yang melakukan orang Indonesia nggak paham bahasa Arab. Apakah kemudian seperti ini telah dikatakan, oh telah ditegakkan hujah pada dia berarti? Apakah bisa dikatakan telah ditegakkan hujah atas orang tersebut? Ah, fahimu? Alladhi yaqul qimat al-hujjah yarfa' yadahu. Yang mengatakan, oh kalau seperti ini dianggap telah ditegakkan hujah, angkat tangannya. جيد. طيب الذي يقول الحجة لم تقام يرفع يده. Yang memahami, oh, hujah belum ditegakkan berarti. Angkat tangannya. <laughs> Al-baqiyah ala madhab al-i'tizal wala madha? Yang enggak ngangkat tangannya dipertanyakan. Ya ikhwan, hadhihi masail muhimma jiddan. Jadi beliau ingin istilahnya menyampaikan kepada antum Hatta, dan ingin uh, tahu antum sampai mana pemahamannya, paham atau tidak gitu. Iqamat hujjah al-ma'na faham al-hujjah. Makna iqamatul hujjah yaitu memahami hujjah. La budda an yafham al-ma'na al-kalam. Sehingga yang namanya iqamatul hujjah harus orang itu memahami makna yang diucapkan dan tujuan maksud dari apa yang diucapkan dan termasuk dari kaedah-kaedah yang ada wahai saudara aku yang dicintai anna man thabata islamahu biyaqin la yantaqil ila ha, min hadhal yaqin illa biyaqinin mithlah bahwasanya siapa yang telah tetap keislamannya dengan yakin maka tidak boleh diragukan atau dikeluarkan darinya kecuali dengan sesuatu yang yakin pula. فمن ثبت إسلامه بيقين لا يجوز إخراجه من دائرة الإسلام إلا بيقين مثله لا بالشك Maka barang siapa yang telah tetap keislamannya dengan sesuatu yang yakin, maka tidak boleh untuk mengeluarkannya dari Islam dengan semata-mata adanya keraguan terhadapnya atau e, tidak boleh. Anak ulangi, barang siapa yang telah tetap keislamannya dengan yakin, maka tidak boleh untuk mengeluarkan dia dari keislaman kecuali dengan yang semisalnya dari keyakinan dan tidak boleh dikeluarkan hanya karena dengan keraguan atau hal yang meragukan. والأصل في هذا الباب حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين إلى المشركين فكان هناك رجل ما أدرى أذخن في المسلمين فما لقي مسلما إلا وقتله فأدركه معاذ وأنصاري حتى إذا تمكنا منه قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري عنه وقتله معاذ ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وفي رواية قال له كيف تصنع بلا إله إلا الله فقال يا رسول الله إنما قالها متعوذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه ثم ما زال يكررها حتى قال معاذ تمنيت أني لم أسلم إلا بعد هذا انظروا يا أحبة معركة الشبهة قائمة الشبهة قائمة أنه ما قالها إلا متعودا وخوفا من القتل كافرا في الأصل كان وفي غزوة وفي غزوة وحينما تمكنا منه قال لا إله إلا الله فالشبه قائمة أنه ما قالها إلا كما قال أسامة متعوذا ومع هذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبا له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فإخراج المسلم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر أمر عظيم dan yang menjadi dasar dalam permasalahan ini bahwasanya seseorang yang telah tetap keislamannya dengan sesuatu yang yakin tidak boleh untuk dikeluarkan melainkan dengan sesuatu yang yakin pula yang menjadi dasarnya adalah hadis Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sebagian kaum muslimin untuk memerangi sebagian kaum musyrikin maka di sana suatu ketika ada seseorang yang dia berjumpa dalam yang mana dia berjumpa dengan seorang muslim tidaklah dia berjumpa dengan seorang muslim melainkan dia akan membunuhnya hingga akhirnya orang tersebut bertemu dengan Muaz dan seorang dari kalangan Ansar hingga akhirnya Muaz dan seorang dari kalangan Ansar tersebut mengalahkan dan memojokkan dari orang tersebut namun orang tersebut kemudian mengatakan la ilaha illallah. Ketika mendengar ucapan ini, seorang dari kalangan Ansar tersebut dia menahan diri untuk tidak membunuhnya. Namun Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu beliau membunuhnya. Hingga akhirnya berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah?" Di dalam riwayat yang lain, bagaimana apa yang akan engkau lakukan terhadap ucapan ini yaitu apabila nanti dibangkitkan di hari kiamat? Maka Muad bin Jabal radhiyallahu taala menjawab bahwasanya tidaklah orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah melainkan hanya untuk melindungi dirinya saja. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantahnya. Apakah engkau telah membelah hatinya sehingga maksudnya engkau mengetahui niatannya tersebut? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengulang-ulangnya kepada Muad bin Jabal radhiyallahu taalaanhu sampai-sampai Muad bin Jabal radhiyallahu taalaanhu mengatakan, saya andaikan saya tidak masuk Islam kecuali setelah hari ini. Maka di dalam peristiwa ini yaitu dalam keadaan di dalam peperangan maka di sana syubhat itu ada. Ketika terjadi peperangan maka syubhat itu ada. Seperti misalnya hukum asalnya orang tadi adalah seorang yang kafir. Kemudian keadaan yang kedua keadaannya adalah dalam keadaan berperang. Dan yang ketiga dalam keadaan Mu'ad telah menguasai dan telah mengalahkan orang tersebut. Sehingga ini barakallahu fiikum merupakan syubhat yang mungkin ada. Namun bersamaan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mencela Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu dan mengulang perkataannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah?" Maka sungguh mengeluarkan seorang muslim dari keislaman dan menghukuminya dengan kekufuran, maka ini adalah perkara yang besar. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين إن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة ترجمة Dan telah berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala yang maknanya Tidak boleh bagi seseorang dia mengkafirkan orang lain dari kalangan kaum muslimin hanya karena kesalahan atau dosa yang dia lakukan hingga telah tegak kepadanya hujjah dan telah dijelaskan kepadanya bukti karena barang siapa yang telah tetap keimanannya dengan keyakinan maka tidak boleh dihilangkan karena semata-mata sesuatu yang meragukan bahkan hilangnya keislaman tersebut tidak boleh melainkan setelah ditegakkan hujjah padanya dan telah ditegakkan bukti-bukti kepadanya. وهناك قاعدة احفظوها جيدا كل جهل كل جهل عجز أو عجز عن رفعه معذور صاحبه كل جهل عجز صاحبه عن رفعه معذور Dan di sana ada kaidah yang penting yang hendaknya kalian menghafalnya dengan baik. Setiap kejahilan yang pemiliknya tidak mampu untuk mengangkatnya, maka dia mendapatkan udur. مثال ذلك إنسان أراد أن يتعلم شيئا وبذل وسعه في السعي في التعليم في ذلك من سؤال من بحث وما استطاع أن يصل وأن يرفع هذا الجهل عن نفسه معذور صاحبه وقد حدثنا بعض مشايخنا في أيام الاتحاد السوفيتي أنهم ذهبوا هناك وما كان بعضهم يعرف كيفية الصلاة واجتهدوا في ذلك من بقي من المسلمين هناك حتى ما استطاعوا أن يعرفوا أن يعرفوا كيفيتها لتسلط الشيوعية في ذلك المكان واندثار معالم الإسلام هذا صاحبه معذور Contohnya seseorang misalnya dia ingin untuk mempelajari sesuatu dan dia telah berusaha dengan sekuat tenaga melakukan berbagai upaya untuk bisa mempelajari sesuatu tersebut dan memahaminya. Dia telah bertanya, dia telah mencari, dia telah membahas dan seterusnya namun dia tidak mampu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya maka orang yang seperti ini dia mendapatkan uzur dan sungguh masyayikh kami menceritakan kepada kami ketika dahulu di masa-masa atau di hari-hari ketika orang-orang komunis menguasai bahwasanya mereka pergi untuk mempelajari bagaimana tata, tata cara solat dan mereka telah bersungguh-sungguh dalam hal itu untuk untuk mengetahui bagaimana tata cara solat. Namun mereka tidak mampu untuk mengetahuinya dikarenakan kekuasaan yang ada dari kaum kaum, kaum komunis ketika itu di tempat ini. Maka orang yang seperti ini keadaannya dia telah berusaha namun dia tidak bisa mendapatkannya karena dia tidak ada kemampuan untuknya, maka dia mendapatkan udur akan hal itu. أنا حصل لي سبق لسان في الحديث حديث الذي قتله أسامة أنا قلت معاذ جزا الله خير من نبهني فهو أسامة وليس معاذ beliau E, menyebutkan tadi hadis tentang seorang yang membunuh orang kafir yaitu beliau menyebutkan hadis Muad. Dan di sana ada yang mengingatkan diriku semoga Allah memberikan balasan kepadanya bahwa sesanya yang benar adalah kisah dari Usamah bin Zaid dan bukan kisah dari Muad bin Jabal. Al-mithal al akhir rajul ana yahimmani فهم القواعد وإن لم ندخل في الرسالة أو, وإن إن أخذنا منها ناقض أو ناقضين رجل يسكن في هذا المعهد لا يصلي ولا يعرف أن الصلاة واجبة ولا يعرف كيفية الصلاة هل هذا الإنسان معذور الجواب لا لماذا لأنه يستطيع أن يرفع الجهل عن نفسه ففرق بين ذلك الذي بحث وما استطاع أن يصل إلى الحق وأن يرفع الجهل عن نفسه فمعذور صاحبه وفرق بين هذا كان يستطيع أن يتعلم وهو معرض Contoh yang lainnya, walaupun sebenarnya saya ingin melanjutkan ke pembatal yang setelahnya sehingga kita bisa mengambil satu atau dua dari pembatal keislaman. Namun tidak mengapa. Contoh yang lain, misalnya seseorang yang dia tinggal di ma'had ini. Dia tidak sholat dan dia tidak tahu bahwasanya sholat itu hukumnya wajib dan juga dia tidak mengetahui bagaimana tata cara sholat maka orang yang seperti ini apakah dia ma'zur? Orang yang seperti ini apakah dia diberikan udur? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena dia mampu untuk belajar dan dia mampu untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya. Berbeda dengan keadaan orang yang kita sebutkan tadi. Dia telah berusaha mencari, dia telah berusaha untuk uh, belajar namun dia tidak mendapatkannya, dia tidak mampu untuk mendapatkannya. Maka orang yang seperti ini dia mendapatkan udur. Namun berbeda dengan contoh seorang yang tinggal di ma'had tadi. Dia dalam keadaan mampu untuk belajar, namun dia berpaling dan enggan untuk belajar, maka orang yang seperti ini dia tidak mendapatkan udur. والنواقض أيها الأحبة تتعلق بأربعة أمور هناك من النواقض ما يتعلق بالقلب ومن النواقض ما يتعلق بالقول ومن النواقض ما تتعلق بالأفعال ومن النواقض ما تتعلق بالشك Dan di sana wahai saudara-saudaraku yang kami cintai, ada pembatal-pembatal keislaman. Bahwasanya pembatal-pembatal keislaman itu berkaitan dengan empat perkara. Ada dari pembatal-pembatal keislaman yang berkaitan dengan hati. Dan ada yang berkaitan dengan ucapan. Dan ada yang berkaitan dengan perbuatan. dan ada yang berkaitan dengan keraguan. قال الشيخ رحمه الله اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض والنواقض التي ذكرها شيخ الإسلام العشرة هي ليست كل النواقض وقد فقد جمع أهل العلم ما يقارب أربعمائة من النواقض وإنما شيخ الإسلام ذكر أهمها وأخطرها وأكثرها وقوعا كما بين ذلك في آخر هذه النواقض وفي نسخة في الدرر السنية قال اعلم أن من نواقض الإسلام عشرة فدل على أنها ليست كل النواقض قال وأول قال الأول الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له والشرك هو صرف أو مشاركة شيء شيء شيئا من خصائص من خصائص الله لغير الله سبحانه وتعالى والشرك أعظم ذنب عصي الله فيه فمن مات على الشرك فهو خالد في النار قد حرم الله عليه الجنة ولا يغفره الله سبحانه وتعالى له قال الشيخ قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به شيء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الشرك والكفر ذنبان لا يغفرهما الله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر والكفر الأكبر والفرق بين الشرك والكفر أن الشرك يكون في عبادة غير الله سبحانه وتعالى أو إشراك مع الله أحد والكفر يكون في جحد الحق فكل كفر عفوا فكل شرك هو كفر كل شرك هو كفر وليس كل شرك وليس كل كفر هو شرك فسب الله وسب رسوله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر وردة عن الإسلام ولا يسمى شركا فالكفر أعم يدخل فيه الشرك ويدخل فيه الكفر قال ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر ضرب الشيخ مثالا وإلا الشرك يقع في جميع العبادات واختار الذبح لكثرة وقوعه بين الناس والذبح عبادة لله سبحانه وتعالى والدليل على ذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال سبحانه فصل لربك وانحر فجمع الله بين الصلاة والذبح مما دل على أنهما عبادتان من صرف شيئا من ذلك لغيره فقد كفر والذبح يكون شركا من جهتين من جهة التسمية ومن جهة التقرب فمن قرب لله مما يتقرب به من العبادات كالأضحية والهدي والنذر والعقيقة قربها لله ولكنه سمى باسم ولي قال باسم فلان باسم الولي الفلاني وهي قربة إلى الله يقصد فهو شرك في التسمية وإن قربها لله وهو, وهو كفر بالله مخرج من الملة ومن قرب للقبر الفلاني أو للولي الفلاني العظيم عنده وسمى الله فهو شرك في العبادة وإن سمى الله سبحانه وتعالى وأعظم منهما من يقرب ويسمي بغير الله فيقرب للولي ويسمي باسم الولي كل هذه الحالات شرك بالله مخرج من المله Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah I'lam anna nawaqidul Islam asyar nawaqid. Ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal keislaman ada sepuluh pembatal. Apa yang disebutkan oleh beliau ini bukanlah yang dimaksudkan bahwa beliau telah menyebutkan seluruh pembatal keislaman. Karena di sana ada dari kalangan ahlul ilm yang mengumpulkan pembatal-pembatal keislaman tersebut hingga sampai kepada jumlah 400 dari pembatal-pembatal keislaman. Hanya saja Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan dari pembatal-pembatal tersebut hal-hal yang paling penting dan memilih dari pembatal-pembatal yang banyak tadi mana yang paling banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Sebagaimana hal ini beliau jelaskan pula di bagian akhir dari nawaqid ini. Dan disebutkan pula di dalam nusah atau teks dari Ad-Durrah As-Saniyah bahwasanya beliau mengatakan i'lam anna min nawaqidil Islam ketahuilah bahwasanya bagian dari nawakidul Islam. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak meniatkan untuk membatasi. Kemudian beliau menyebutkan yang pertama yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyirikan adalah memalingkan sesuatu atau menyekutukan sesuatu dari hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan merupakan dosa terbesar yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya. Dan barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan maka dia kekal di dalam neraka dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya surga berkata Syekh rahimahullah Allah taala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi mereka orang-orang yang berbuat kezaliman. Kesyirikan dan kekufuran keduanya adalah dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya yaitu syirik akbar dan kufur akbar. Dan perbedaan antara syirik dan kufur bahwasanya kesyirikan itu dalam hal peribadatan kepada selain Allah yaitu seseorang menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal selainnya. Adapun kekufuran yaitu dengan menolak kebenaran. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya setiap kesyirikan adalah kekufuran. Setiap kesyirikan adalah kekufuran dan tidak setiap kekufuran itu adalah kesyirikan. Sebagai contoh, mencela Allah Subhanahu wa taala dan mencela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah perbuatan kekufuran, perbuatan murtad yang mengeluarkan seseorang dari Islam tapi perbuatan ini tidak disebut dengan syirik sehingga dari sini kekufuran lebih umum karena masuk dalamnya kesyirikan dan kekufuran kemudian beliau menyebutkan dan barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah maka seperti seorang yang menyembelih kepada jin atau kepada kubur atau menyembelih untuk kubur. Maka Syekh rahimahullahu taala di sini menyebutkan contoh ini yaitu seorang yang berbuat kesyirikan seperti seorang yang menyembelih kepada jin atau kepada kuburan. Maka beliau rahimahullah taala menyebutkan contoh dalam hal penyembelihan karena ini adalah sesuatu yang banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Karena sesungguhnya azabah atau menyembelih adalah ibadah kepada Allah. Seperti apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Dan salatlah engkau kepada Rabbmu dan menyembelihlah. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara ibadah salat dan menyembelih. Maka ini menunjukkan bahwasanya keduanya adalah ibadah. Sehingga barang siapa yang memalingkannya dari sehingga barang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Dan menyembelih itu adalah dan menyembelih kepada selain Allah adalah perbuatan kesyirikan ditinjau dari dua sisi. Yang pertama ditinjau dari sisi atas miyah atau dari sisi siapa yang disebut namanya. Dan yang kedua dari sisi at-taqarrub yaitu dari sisi niatan untuk siapa dia menyembelih. Sehingga barang siapa yang dia menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, kemudian eh, maka barang siapa yang dia menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia lakukan ini termasuk ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang yang menyembelih dalam rangka berkurban atau dia menyembelih haji atau dia menyembelih untuk bernadar atau akikah. Maka ini semuanya adalah bentuk menyembelih yang merupakan perkara ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seseorang yang dia menyembelih untuk Allah, dia menyembelih dengan niatan untuk Allah. Akan tetapi ketika dia menyembelih, dia menyebut nama wali. Ketika dia menyembelih, dia menyebut nama wali fulan misalnya maka hal ini termasuk kesyirikan yaitu dalam hal penamaan yaitu ketika dia menyembelih dia tidak menyebut nama Allah namun dia menyebut nama selain Allah sehingga ini kesyirikan walaupun dia menyembelih niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala demikian pula seseorang yang menyembelih untuk penghuni kubur fulan atau untuk wali fulan yang dia agungkan jadi dia menyembelih niatnya untuk penghuni kubur fulan atau dia menyembelih niatnya untuk wali fulan yang diagungkan. Dan ketika dia menyembelih, dia menyembelih dengan membaca nama Allah. Ketika dia menyembelih membaca basmalah. Maka ini juga termasuk bentuk kesyirikan yaitu dalam hal niatnya. Karena ketika dia menyembelih dia tidak meniatkan untuk Allah walaupun dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya menyembelih dengan niatan kepada selain Allah ini lebih besar dosanya karena dia meniatkan hal itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula ini semuanya adalah bentuk kesyirikan. Seorang yang menyembelih untuk Allah namun dia menyebut nama selain Allah atau dia menyembelih untuk selain Allah walaupun dia membaca basmalah menyebut nama Allah maka ini semuanya adalah keadaan-keadaan yang merupakan kesyirikan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama. Jadi sudah masuk waktu zuhur sehingga kita azan dulu, kemudian setelah azan kita lanjutkan, baru setelahnya kita tegakkan salat. Barakallahu Qabla asy-syuru'i in istata'na fi an-naqid ats-tsani. أذكر لكم كذلك قاعدة احفظوها كل ناقض يحتمل فيه التفصيل لا يجوز إطلاق التكفير به كل قول فيه تفصيل كل ناقض عفوا كل ناقض فيه تفصيل لا يجوز من وقع في فيه أن يكفر أو أن يطلق التكفير به مثال ذلك مظاهرة المشركين هذا الناقض ذكره شيخ الإسلام منه ما هو معصية وكبيرة ومنه ومنه ما هو كفر بالله ومن ظاهر المشركين من أجل دنياهم ومن أجل دنيا فهذه كبيرة من الكبائر أما من أجل دينهم فهو مخرج من الملة فلا يقال فمثل بعض النواقض فيها تفصيل فلا يجوز إطلاق التكفير بها الشرك بالله ليس فيه تفصيل الشرك في العبادة كل شرك في العبادة كفر بالله سبحانه وتعالى سب, سب الله وسب رسوله ليس فيه تفصيل بإجماع المسلمين لكن بعض النواقض كما ذكرت لكم هذا المثال فيه تفصيل فلا يجوز من وقع مباشرة أن يكفر طبعا إضافة إلى الشروط السابقة في جميع النواقض والقواعد التي ذكرتها لك لكم سابقا أو موالاتهم أي من أجل الدين كفر بالله من أجل الدنيا معصية حديث حافظ Sebelum kita melanjutkan ke pembatal yang kedua yang anak ingin untuk melanjutkannya, maka aku akan menyebutkan kepada kalian kaedah yang juga sangat penting bahwasanya setiap pembatal keislaman yang dimungkinkan padanya ada rincian yang terkandung padanya rincian setiap pembatal yang terkandung padanya rincian maka tidak boleh orang yang terjatuh padanya dikafirkan secara mutlak. Sebagai contoh, seorang yang dia menolong atau berloyalitas kepada kaum musyrikin, maka ada yang diantaranya merupakan perbuatan kemaksiatan dan ada yang merupakan perbuatan kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Seperti seorang yang menolong atau membantu orang-orang kafir atau kaum musyrikin karena dunia, karena tujuannya dunia. Maka ini perbuatan kemaksiatan. Dan orang yang menolong mereka karena agama mereka, maka ini perbuatan yang mengeluarkan seorang dari keislaman. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya sebagian dari pembatal-pembatal keislaman itu ada rinciannya. Bisa seorang itu kafir dengannya dan terkadang seorang tidak sampai pada tingkat kekufuran. Berbeda halnya dengan kesyirikan. Maka kesyirikan semuanya adalah kekufuran, tidak butuh kepada rincian. Juga sebagai contoh, perbuatan mencela Allah, mencela Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada rincian padanya, maka dihukumi kafir. Maka kaidah ini juga merupakan eh, tambahan dari apa yang kita sebutkan dari syarat-syarat yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya ahibba Al-hirsu ala الحكم على الآخرين دون الحرص على تعليمهم خلل كبير في النية الحرص على الحكم على الآخرين دون الحرص على تعليمهم خلل كبير جاءني سائل يقول عندي في منطقتي بعض أهل البدع يتبركون بالقبور هل هم كفار فسألته أنا سؤال قلت هل أخبرتهم أن هذا الفعل كفر بالله وذكرت له الأدلة من الكتاب والسنة هل حرصت أو حرصت على تعليمهم قبل أن تحكم عليهم فقال لي لا والله يا شيخ فاتني هذا فعجيب نحن أهل السنة أرحم الخلق بالخلق النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث للكفار قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بدأ بالتعليم ودعوة الناس فنبدأ بتعليمهم وتحذيرهم وإنقاذهم من الشرك الذي يقع فيه إلى التوحيد الخالص فهمت هذا مظبوط وضحت مظبوط وضح Wahai saudara-saudaraku yang kami cintai Bersemangat dalam menghukumi orang lain tanpa ada semangat untuk mengajarkan mereka maka ini adalah kekurangan dan kesalahan yang besar dalam hal niat bersemangat dalam menghukumi orang lain tapi tidak semangat dalam mengajarkan ilmu kepada mereka maka ini adalah kekurangan dan kesalahan yang besar di dalam niat telah datang kepadaku seorang yang bertanya wahai syekh di tempat kami di daerah kami ada sebagian ahlul bid'ah yang mereka meminta berkah ke kuburan-kuburan. Apakah mereka dihukumi dengan kafir? Apakah mereka dihukumi dengan kafir? Maka aku balik bertanya kepadanya, apakah engkau telah memberitakan kepada mereka Apakah engkau telah memberitahukan kepada mereka bahwasanya perbuatan ini adalah kekufuran? Dan apakah engkau telah menegakkan hujah kepada mereka? Engkau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan apakah engkau telah semangat untuk mengajarkan mereka, mengajarkan ilmu kepada mereka sebelum engkau menghukumi atas perbuatan mereka? Maka penanya tersebut mengatakan, tidak wahai syekh. Maka di sini sesuatu yang mengherankan. Kita adalah ahlu sunnah wal jamaah, manusia yang paling rahmah, manusia yang paling rahmah kepada orang lain. Namun terkadang kita terburu-buru untuk menghukumi mereka. Maka perhatikanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diutus kepada orang-orang kafir, beliau mengatakan kepada mereka, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah maka kalian akan mendapatkan keberuntungan. Maka perhatikanlah beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dengan pengajaran, memulai dengan ta'lim dan memulai dengan mendakwahi manusia. Sehingga hendaknya kita pun mencontoh beliau. Kita memulai mengajarkan ilmu, mengajarkan tauhid kepada mereka kita mendakwahi mereka, mengeluarkan mereka dari kesyirikan kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. نحن بين تيارين خطيرين عظيمين في المجتمع. تيار يخرج المسلمين من دائرة الإسلام إلى الكفر بلا دليل وبغلو وتيار يدخل الكفار إلى الإسلام ويجعل الكفار مسلمين فمن يكفر المسلمين ويستحل دماءهم من الخوارج وغيرهم خطر على الأمة وخطر على عقيدة المسلم وفي المقابل نسمع الآن أن لا يقال لليهودي ولا للنصراني ولا لمن تدين بدين غير الإسلام أنه ليس بكافر قل غير المسلم والله عز وجل يقول قل يا أيها الكافرون والله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فكما أن تكفير المسلم خطر عظيم إدخال غير المسلم إلى الإسلام أو الحكم عليه بأنه دينه حق ردة عن الإسلام انتبهوا في مواقع التواصل لا تقل والله الله رحيم وغفور اليهود النصارى عباد النار عباد الأصنام والمسلمين الله رحيم الجنة ثمانية أبواب انتبهوا كلاهما خطران على الأمة الغلو في التكفير وعدم تكفير الكافر وتكذيب الله في القرآن الله عز وجل قد أمرنا أن نعبده فقط لا ونكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى ونتبرأ من الشرك وأهله ولكن الداعية يجب أن يعلم الناس برفق فما كان الرفق في شيء إلا زانه وما رفع من شيء إلا شانه والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فما كما أنه بعث للأمة بالرحمة كذلك الصحابة ومن بعدهم كانوا رحمة على الأمة وكنتم أنتم معشر أهل السنة رحمة على الأمة والرحمة تكون وفق الكتاب والسنة فمن الرحمة أن تحذر المسلمين من يكفرهم ومن الرحمة أن تحذر المسلمين ممن لم يكفر اليهود والنصارى Wahai saudara-saudaraku yang kami cintai, maka sungguh di sana ada dua pemikiran yang sangat berbahaya di sana ada pemikiran yang mereka gulu berlebih-lebihan mengeluarkan kaum muslimin dari keislamannya tanpa dalil dan di sana ada pemikiran yang memasukkan orang-orang kafir ke dalam Islam dan menjadikan orang-orang kafir sebagai bahagian dari kaum muslimin sehingga mereka tidak mau sehingga kelompok yang pertama mereka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah-darah mereka seperti dari kelompok khawarij dan yang semisalnya maka ini adalah pemikiran yang sangat berbahaya atas umat ini dan berbahaya kepada akidah kaum muslimin dan pemikiran yang menjadi kebalikannya. Kita mendengar di sana ada orang-orang yang enggan untuk mengatakan tentang orang Yahudi, orang Nasara atau orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Mereka mengatakan bahwasanya kita menyebutnya laisa bikafir, bahwasanya dia bukan kafir. Tapi katakan kepadanya, tak katakan tentang mereka bahwasanya mereka bukan muslim. Jadi enggan untuk menyebut orang Yahudi sebagai kafir, namun menyebutnya dengan bukan muslim. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang kekufuran mereka. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad, Wahai sekalian orang-orang kafir. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu allaha thalithu tsalatsah." Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari tiga Tuhan. Sehingga dua pemikiran ini adalah dua pemikiran yang sangat berbahaya. Mengkafirkan seorang muslim tanpa dalil maka ini berbahaya demikian pula memasukkan selain muslim ke dalam kelompok atau menggolongkannya sebagai kaum muslimin maka ini juga berbahaya maka perhatikanlah wahai saudaraku di media-media sosial perhatikanlah ada mereka orang-orang yang mengatakan orang Yahudi orang Nasara orang yang menyembah um, api dan yang semisalnya Allah rahmah, Allah maha pengasih, Allah akan merahmati hamba-hambanya bagi mereka surga yang memiliki delapan pintu. Maka berhati-hati dari ungkapan-ungkapan yang seperti ini. Maka semuanya ini adalah memiliki bahaya, menunjukkan adanya e, dua pemikiran ini adalah pemikiran yang sangat berbahaya bagi umat ini. Satu pemikiran mereka yang ekstrim, berlebih-lebihan dalam mengkafirkan dan pemikiran yang lain yang mereka enggan untuk mengkafirkan orang-orang kafir dan mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka dengan kekufuran bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya kita diperintahkan untuk mengkufuri dengan apa yang mereka sembah dari selain Allah dan kita diperintahkan untuk berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelakunya sehingga dari sini wajib bagi seorang yang dia menyeru, bagi seorang dai yang dia menyeru kepada Allah wajib baginya untuk mengajarkan manusia dengan kelemah lembutan. Dia mengajarkan ilmu kepada manusia dengan kelemah lembutan. Karena sesungguhnya sikap lemah lembut tersebut apabila ada pada sesuatu akan menjadikannya indah. Dan tidaklah kelemah lembutan itu terangkat dari sesuatu melainkan akan menjadikannya buruk. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmah bagi alam semesta ini. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang maknanya tidaklah kami mengutus dirimu melainkan sebagai rahmah bagi semesta alam. Maka inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah rahmah bagi semesta alam ini demikian pula para sahabah yang datang setelah beliau mereka juga menyeru dengan rahmah mereka adalah rahmah bagi umat ini maka hendaknya kalian wahai ahlu sunnah wal jamaah hendaknya kalian juga memiliki rahmah kepada kaum muslimin dan hendaknya rahmah tersebut itu sesuatu yang sesuai dengan alkitab dan as-sunnah sehingga termasuk dari bentuk rahmah ahlu sunnah kepada kaum muslimin. Yaitu ahlu sunnah mengingatkan kaum muslimin dari pemikiran mengkafirkan kaum muslimin. Demikian pula di antara bentuk rahmah yaitu tatkala ahlu sunnah mengingatkan kaum muslimin dari mereka orang-orang yang enggan untuk menghukumi kafir terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara. ونحن حينما نتكلم عن هذه الأحكام فباب الحكم غير واستحلال الدماء باب آخر فدم المسلم محرم منع دمه الإسلام وكذلك الكافر الذمي وغير الحربي الذي دخل بأمان في بلاد المسلمين دمه حرام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فينبغي التفريق بين اعتقاد كفرهم وبين استباح الدماء نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم ويفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزدنا علما وأسأله بمنه ولطفه وكرمه ورحمته أن يثبتنا وإياكم على دينه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 Islam melarang untuk menumpahkan darah muslim demikian pula melarang untuk menumpahkan darah seorang kafir yang dia adalah kafir dhimmi yang bukan kafir harbi yang merangi Islam dan kaum muslimin sehingga apabila orang kafir tersebut kafir demi dia masuk ke negeri dari negeri-negeri kaum muslimin dengan rasa aman dengan ada jaminan keamanan maka tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya tidak halal untuk ditumpahkan darahnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Maka di sini hendaknya seorang memahami perbedaan antara meyakini kekufuran mereka yaitu orang-orang kafir dan antara menghalalkan darah mereka. Maka bedakan dua permasalahan ini. Sehingga kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita dan memahamkan untuk kita agamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan manfaat kepada ilmu yang kita pelajari dan agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita. Dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya, kelemah lembutannya, kemuliaannya dan rahmatnya agar mengokohkan kami dan antum semuanya di atas agamanya dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan kita yang tersisa lebih baik dibandingkan amalan-amalan yang telah berlalu dan kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hati kami dan hati kalian sebagai hati yang cinta kepada kebaikan dan agar menjadikan amalan kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kaum muslimin kepada agamanya dengan pengembalian yang terbaik, yang indah. Dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dan keturunan kita dari keburukan para syaitan baik dari kalangan manusia dan jin dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada ayah-ayah kita, kepada ibu-ibu kita, kepada istri-istri kita dan keluarga kita. Demikian pula agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka orang yang memiliki jasa kepada kita dari para guru kita, para masyayikh dan ulama kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, mengumpulkan kami dan antum semuanya di dalam surga yang dipenuhi kenikmatan maka ini yang bisa kami sampaikan wallahu taala a'lam bissawab